Apakah di dalam sholat nariyah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai. Tidak ada unsur kesirikan di dalam sholat nariyah. halu bihi qatu wa fariju bil kurab wa bil khawaij. Wa tukdo akan dikabulkan bihi dengan Nabi Muhammad al-hawaiju hajat-hajat. Mana syiriknya? Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan hajat, bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan permasalahan, tapi kita mohon kepada Allah semoga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang manjakan yang mengajarkan bahasanya kita memohon kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad kebesaran Nabi Muhammad agar diselesaikan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Bayhaki, Imam uh, Imam Tirmidzi, Bayhaki, Imam uh, Ibnu Hibban Malah hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayf waktu itu Nabi Muhammad mengajari orang untuk berdoa Allahumma inni atawajahu ilaika bi nabiyyika nabi rahmati. Ya Allah aku menghadap kepadamu bi dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sholawat nariyah ada yang mengatakan ada unsur siriknya dengan jelas bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab barangkali ya. Kecuali bahasa Arabnya bahasa Arab ngacu. Karena itu jelas tidak ada sirikan Kecuali ya Rasulullah engkau lah yang telah menghidupkanku dan mematikanku engkau yang ah ini lain tidak ada semacam itu tidak ada syirik di dalam salawat nariyah